Kemudian saya mengatakan demikianlah bagaimana caranya syaitan di dalam menjerumuskan kebanyakan dari kaum muslimin dari agama mereka yang benar menjauhkan mereka dari jalan yang lurus menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala dari kitabnya dari sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana telah diketahui telah muncul berbagai macam fitnah di tengah-tengah kaum muslimin di mana sebagian daripada kaum muslimin yang menyimpang ada yang menempuh jalan gulu, jalan berlebih-lebihan dan melampaui batas. Dan sebagainya lagi menempuh jalan meremehkan dalam agama. Sebagian mereka ada yang terfitnah dengan penyakit syubhat. Dan sebagainya lagi ada yang terfitnah dengan penyakit syahwat. Sedangkan yang selamat hanyalah sedikit sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya wa qalilum min ibadiyas syakur dan sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang mau bersyukur. Kemudian beliau menyampaikan bahwa Nabi SAW telah memperingatkan kita daripada perpecahan dan perselisihan. Dan Nabi SAW telah memberitakan kepada kita tentang terjadinya perpecahan umat. Beliau mengatakan bahwasannya umat Yahudi dan umat Nasrani telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya berhak untuk masuk ke dalam neraka kecuali satu. Dan itulah kelompok yang selamat. Kelompok-kelompok atau firqah-firqah yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai kelompok-kelompok yang sesat tersebut mereka menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dari 73 maka 72 semuanya dikatakan tersesat dan berhak untuk masuk ke dalam neraka. Sedangkan yang satu adalah kelompok yang selamat di mana Nabi SAW ditanya siapakah kelompok yang selamat tersebut maka Nabi SAW mengatakan mereka adalah jamaah dan dalam riwayat yang lain bahwa mereka adalah orang-orang yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku pada hari ini. Itulah firqah najiyah yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang menempuh dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan adalah manusia semenjak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka awalnya berada dalam kebenaran yang jelas, yang nyata dan terang Demikian pula pada masa setelah beliau yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum sampai pada kejadian atau peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan di mana telah terjadi atau muncul fitnah-fitnah ketika ada sebagian daripada kaum muslimin yang terpengaruh untuk melakukan demonstrasi terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu taala an lalu kemudian bertambah fitnah tersebut ketika munculnya Khawarij pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an di mana pada saat itu mereka melakukan tindakan-tindakan yang brutal mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang kita kita sebut sekarang sebagai tindakan terorisme maka pada saat itulah mulai munculnya tindakan-tindakan terorisme itu di masa ya setelah fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Maka perbuatan-perbuatan mereka diantaranya adalah mengkafirkan mengkafirkan para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Mereka menyesatkan kaum muslimin yang lainnya. Sampai akhirnya pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an beliau mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk mendatangi mereka kemudian mengadakan dialog ya dengan mereka sampai akhirnya bertobatlah beribu-ribu beberapa ya ribu orang dari mereka sementara ya beberapa ribu yang lainnya tetap ya bersikeras dalam pemikiran mereka mereka mem, yang akhirnya kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib sampai habis yaitu di peperangan Nahrawan. Nah, demikian pula halnya dengan para ulama. Di saat-saat munculnya fitnah, di saat-saat manusia menyimpang daripada fitrah mereka dan dari jalan yang lurus, mereka memberikan petunjuk, mereka meluruskan dan mereka memberikan penjelasan tentang kebenaran yang hakiki dan menjelaskan mereka tentang kebatilan-kebatilan dan penyimpangan-penyimpangan agar manusia tidak mengikutinya agar manusia tidak mengikuti jalan syaitan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan janganlah kalian mengikuti jejak-jejak syaitan demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita daripada mengikuti jejak-jejak syaitan dan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi telah mengatakan sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus dalam keadaan lurus. Lalu kemudian setan menjerumuskan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disampaikan dalam hadis beliau, beliau memperingatkan kita kaum muslimin daripada perpecahan, daripada perselisihan, daripada mengikuti jalannya 72 golongan yang tersesat daripada kelompok-kelompok yang muncul di tengah-tengah umat sebagai kelompok-kelompok yang melakukan fitnah seperti Khawarij, Rafidhah, Mu'tazilah dan yang lain-lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk mengikuti satu jalan saja itu jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat satu garis yang lurus dan kemudian beliau membuat garis-garis yang banyak di kanan kirinya yang pendek, garis-garis pendek di kanan di kanan dan kiri dari garis yang lurus tersebut. Kemudian beliau mengatakan tentang garis panjang yang lurus yang satu. Beliau mengatakan itu adalah jalan Allah atau ini adalah jalan Allah. Sedangkan jalan-jalan yang banyak itu adalah jalan-jalan yang selain jalan-jalan Allah di mana di setiap jalan tersebut ada syaitan yang menunggui dan menyeru manusia untuk menempuh jalan tersebut. Kemudian beliau menjelaskan bahwa tindakan melampaui batas yang terjadi di tengah-tengah umat semuanya adalah dikarenakan kejahilan mereka. Mereka bersandarkan kepada akal belaka tanpa menyandarkan kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Dan itu sebagaimana telah disebutkan, dimulai tindakan hulu di tengah-tengah umat adalah ketika sebagian atau sekelompok dari kaum muslimin mereka melakukan demonstrasi mereka ingin keluar daripada kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu taala an sampai kemudian juga di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Dan sebenarnya benih-benih tindakan mereka, tindakan yang melampaui batas ini sudah muncul semenjak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada seorang yang bernama atau yang disebut dengan Zul Huwaisir Al Yamani yang berasal dari Yaman, yang mana pernah mengatakan kepada Nabi Shallallahu atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang ya pada saat itu menyebutnya sebagai orang yang paling rajin beribadah karena melihat bekas sujud di wajahnya. Tetapi orang tersebut melakukan tindak melampaui batas ketika ia mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembagian harta rampasan perang, "Idil, ya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Celakalah engkau jika aku tidak bisa berbuat adil, maka siapa lagi orang yang bisa berbuat adil?" Itulah benih khawarij yang ada di masa Rasulullah SAW. Itulah benih terorisme yang telah muncul di masa Rasulullah SAW, yaitu dari seorang yang bernama Dul Khuwaisirah tersebut. Maka, tindakan terorisme yang munculnya pertama kali adalah atas dasar pemikiran yang kemudian sampai kepada tindakan-tindakan yang melampaui batas, pengeboman-pengeboman yang membabi buta, menyesatkan kaum muslimin, bahkan menumpahkan darah kaum muslimin. Sementara Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah melarang tindakan-tindakan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah jahanam dan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap dirinya dan ia dalam keadaan sesat dengan sejauh-jauhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain menjelaskan tentang balasan yang setimpal terhadap orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan mengadakan kerusakan di atas permukaan bumi balasannya adalah mereka harus dibunuh mereka harus disalib mereka harus dipotong-potong ya tangannya dan kakinya dengan bersilang demikian balasan bagi mereka orang-orang yang melakukan perbuatan kerusakan di atas muka bumi ini dan sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang Khawarij atau kelompok Khawarij mereka telah mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengkafirkan seorang muslim hanya karena perbuatan dosa. Yang karenanya kemudian mereka menganggap bahwasanya orang-orang yang melakukan kemaksiatan atau dosa sebagai orang-orang yang kafir yang halal darahnya bagi mereka. Mereka keluar atau mereka mengadakan front terhadap umat Islam dengan membawa atau dengan menyandang senjata dengan menyandang uh, pedang mereka terhadap kaum muslimin sementara mereka meninggalkan ya para penyembah-penyembah berhala. Firqah ini yaitu firqah Khawarij telah muncul terdahulu. Telah muncul di waktu yang di waktu yang telah cukup lama, tetapi pemikiran mereka terus diperbaharui sampai nanti hingga hari kiamat atau menjelang hari kiamat atau sampai munculnya dajjal sampai akhir daripada kelompok mereka akan bersama ya tentara dajjal. Islam telah melarang menumpahkan darah menumpahkan darah atau membunuh jiwa yang tidak berdosa Apalagi itulah darah seorang muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan setiap muslim atas muslim yang lainnya adalah terhormat, terjaga darahnya, hartanya dan harga diri mereka. Dan kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh memusnahkan dunia ini seluruhnya itu lebih ringan daripada membunuh seorang atau menumpahkan darah seorang muslim. Adapun tentang orang-orang dimmi atau seorang yang dijaga oleh umat Islam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan tentangnya bahwa dilarang membunuh seorang dimmi. Beliau mengatakan, barang siapa membunuh seorang dimmi, maka Allah Subhanahu wa taala berlepas diri daripadanya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang muahad yang diikat dengan perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak bisa mencium baunya surga. Maka bagaimana lagi di situ kalau yang dibunuh adalah seorang muslim? Kalau seorang yang kafir saja ya, yang dalam jaminan keamanan kaum muslimin mereka tidak boleh dibunuh, maka bagaimana lagi kalau yang dibunuh itu adalah seorang muslim. Namun, dalam kenyataannya bahwa mereka-mereka yang melakukan tindakan terorisme atau irhab, mereka menyangka, mereka mengira bahwasanya mereka melakukan jihad. Mereka mengatakan diri mereka sebagai para mujahid di jalan Allah. Mereka mengira bahwasanya mereka akan berada di tempat yang tinggi dan duduk di antara tempat-tempat duduk di dalam surga. Sementara Islam berlepas diri daripada mereka karena Islam telah melarang membunuh jiwa-jiwa yang tidak berdosa. Dan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Beliau pernah mengatakan, "Demi Allah, kalaulah penduduk Son'a membunuh kaum muslimin atau membunuh seorang muslim, niscaya saya akan memerangi atau membunuh mereka semuanya. Hal itu dikarenakan betapa berharganya nilai jiwa seorang muslim. Demikian pula seorang kafir yang mereka tidak membawa senjata, yang mereka bukan dalam keadaan berperang melawan kaum muslimin, yang mereka berada di dalam keamanan kaum muslimin, maka tidak boleh kita memerangi mereka atau membunuh mereka maka di situ kita harus bisa membedakan mana jihad yang benar dan mana ya membunuh orang-orang yang tidak berdosa dengan cara membabi buta. Mereka orang-orang kafir yang mendapatkan keamanan di dalam negeri kaum muslimin. Mereka masuk ke dalam kaum muslimin dengan ikatan perjanjian. Mereka masuk ke dalam negeri kaum muslimin dengan visa yang resmi, dengan visa yang legal. Di mana mereka berada dalam lindungan pemimpin setempat atau pemimpin kaum muslimin, maka tidak boleh diganggu gugat, maka tidak boleh dibunuh karena hal itu akan membuat istilahnya e, kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin di negeri tersebut. Sebagaimana yang kita lihat, sebagaimana yang berlaku di masa-masa sekarang ini, banyaknya tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan seperti itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di negeri-negeri kaum muslimin yang sehingga akhirnya kaum muslimin kemudian menjadi sasaran yang empuk bagi orang-orang yang membenci mereka dari orang-orang kufar yang sehingga akhirnya kemudian sampai pada batas orang-orang kufar atau orang-orang kafir memerangi negeri kaum muslimin dengan berbagai macam cara dan bahkan membunuhi kaum muslimin tanpa membedakan mana anak-anak, mana perempuan dan mana orang-orang yang tua. Oleh karena itu, tidak boleh bagi kelompok manapun untuk mengumandangkan atau untuk mengumandangkan jihad di tengah-tengah negeri kaum muslimin sementara di sana ada pemerintahan yang berdiri, pemerintahan yang sah. Tidak boleh mereka keluar untuk mengadakan ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran, keluar ke jalan-jalan untuk mengadakan perubahan terhadap kemungkaran tersebut atau bahkan sampai membunuh orang-orang yang mereka anggap sebagai orang-orang yang mengadakan kemungkaran tidak boleh mereka melakukan hal itu kecuali dengan izin daripada pemimpin yang terpilih. Kalaulah tidak demikian, kalaulah mereka melakukan tersebut tanpa seizin daripada pemerintah setempat, pemerintah kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin, maka berarti mereka telah melakukan tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Sampai dalam masalah ini adalah menegakkan hukuman hudud, hukuman had seperti rajam terhadap orang yang melakukan zina yang muhsan atau mencambuk pezina yang ghairu muhsan, yang tidak muhsan atau mencambuk peminum khamar atau membunuh orang yang membunuh jiwa. Maka itu semuanya tidaklah dilakukan kecuali oleh penguasa atau pemimpin setempat atau pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh masing-masing orang melakukan ya hukuman had tersebut. Kemudian berkaitan dengan orang-orang Khawarij. Baik dari masa dahulu maupun masa sekarang, mereka semuanya sama dan untuk khawarij masa sekarang ini, sebagaimana yang kita ketahui atau sebagaimana yang kita dengar, mereka mencela para ulama, mereka mengejek para ulama, mereka mengatakan bahwa para ulama tersebut adalah para pekerja, bukan orang-orang yang berilmu. Atau mereka mengatakan bahwasanya para ulama tersebut hanyalah ulama-ulama head dan nifas atau perkataan-perkataan yang yang semisalnya. Dan para ulama pada saat ini seperti Syekh Al-Albani, Ibn Bas ataupun yang lainnya serta murid-murid mereka mereka memperingatkan tentang tindakan-tindakan yang seperti itu dan segala apa namanya e, hasil ya daripada tindakan-tindakan terorisme yang seperti itu yang bisa mengakibatkan hancurnya eh, apa namanya permukaan bumi atau yang bisa membinasakan anak-anak dan keturunan atau yang bisa menimbulkan kegoncangan di negeri-negeri kaum muslimin karena hal itu akan membuat orang-orang kafir menuduh umat Islam sebagai umat terorisme sebagaimana yang kita dengar padahal perbuatan perbuatan tersebut dilakukan oleh segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka atau Islam berlepas diri daripada perbuatan-perbuatan seperti itu. Islam tidak menyuruh kita untuk membunuh anak-anak. Islam tidak menyuruh kita untuk membunuh wanita-wanita. Islam tidak menyuruh kita untuk membunuhi orang-orang tua. Islam tidak menyuruh kita untuk membunuh orang-orang kafir yang mendapatkan keamanan dari pemimpin kaum muslimin. Islam tidak tidak memerintahkan untuk melakukan tindakan pengeboman-pengeboman yang membabi buta. Yang diperintahkan oleh Islam adalah berjihad dengan benar sesuai dengan aturan-aturannya. Islam tidak membunuh ya anak-anak. Islam tidak membunuh wanita. Islam tidak membunuh orang tua dan bahkan Islam tidak membunuh rahib-rahib di dalam gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah mereka. Dan bahkan Islam memerintahkan ketika berjihad tidak boleh ya untuk memotong pepohonan-pepohonan. Itulah agama Islam. Agama Islam yang lurus, agama Islam yang yang lurus yang benar. Adapun perbuatan-perbuatan yang melampaui batas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Seperti halnya yang kita dengar, mereka membunuhi anak-anak kecil di suatu sekolah dan menakut-nakuti mereka, yaitu di Rusia. Itu adalah semuanya perbuatan yang Islam berlepas diri daripadanya. Yang mana perbuatan tersebut mengakibatkan orang-orang yang di luar Islam, membenci Islam dan menghalangi mereka daripada menerima Islam. Dan sampai-sampai akhirnya di akhir-akhir atau belakangan ini ya kita mendengar atau kita mengetahui mereka sampai membuat karikatur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di atas kepalanya ya ada bom bom yang kemudian mereka menuduh bahwa inilah pemimpin terorisme. Dan itu adalah satu pemandangan atau satu uh, pemandangan yang yang istilahnya tidak menyenangkan. Akan tetapi kita mengetahui bahwasanya perbuatan tersebut sungguh dilarang di dalam Islam Perbuatan terorisme dilarang dalam Islam. Perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh segelintir atau orang-orang yang jahil dari kalangan kaum muslimin. Yang sehingga mereka orang-orang di luar Islam membenci Islam dan sampai melakukan perbuatan yang tadi disebutkan. Padahal kalau kita membawa ke, membawakan Islam kepada mereka dan kita jelaskan kepada mereka bahwasanya Islam ya tidaklah sebagaimana yang mereka katakan Islam bukanlah agama terorisme. Islam tidak seperti yang mereka tuduhkan dengan keburukan-keburukan. Islam adalah agama yang mengajarkan untuk berkasih sayang. Islam mengajarkan untuk saling ta'awun. Islam mengajarkan untuk saling memberi. Islam mengajarkan kebaikan, bukan mengajarkan keburukan. Oleh karena itu, kewajiban bagi para dai agar mereka mengorbankan apa yang mereka miliki khususnya adalah harta mereka dalam tujuan menyampaikan risalah Islam yang benar. Dan juga apabila di sana ada lembaga-lembaga di dalam Islam, maka lembaga-lembaga tersebut hendaknya menerjemahkan punya mereka punya kewajiban untuk menerjemahkan kitab-kitab Islam ya ke dalam beberapa bahasa lalu disebarkan kepada seluruh manusia agar mereka mengerti tentang Islam yang benar. Demikian pula hanya dengan mereka-mereka yang kaum daripada kaum muslimin yang bisa melakukan atau bisa me mengoperasikan internet hendaknya mereka juga bisa melakukan atau menyebarkan Islam melalui internet tersebut tidak sebaliknya sebagaimana yang sekarang kita ketahui banyaknya internet internet yang memunculkan keburukan-keburukan yang mengakibatkan kaum muslimin menjadi rusak dan menghalangi manusia daripada jalan Allah. Dan adalah merupakan kewajiban atau tuntutan atas setiap pemerintahan-pemerintahan kaum muslimin agar mereka juga menjelaskan atau turut menjelaskan Islam yang benar dan menjelaskan bahwasanya tindakan-tindakan terorisme tersebut adalah tindakan yang jauh daripada Islam dan bahkan Jihad Islam sendiri berlepas diri daripada perbuatan seperti itu. Demikian pula hanya dengan para duta-duta negeri-negeri kaum muslimin. Mereka hendaknya melakukan atau menunaikan kewajiban seperti itu. Dan bagi mereka terhadap apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang kafir dalam memunculkan karikatur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gambaran yang buruk. Maka di situ kewajiban bagi mereka untuk memusuhi negeri-negeri tersebut atau mereka-mereka yang mendukung karikatur yang buruk seperti itu yang menyakiti Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yang menyakiti Islam tapi dengan cara-cara yang baik bukan dengan membakar bukan dengan membakar kedutaan-kedutaan negeri-negeri yang non-Islam. Maka kita di situ diperintahkan untuk menolak atau membalas kedoliman tersebut dengan cara yang seadil-adilnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya mengatakan bahwasanya pembicaraan tentang hal ini ya adalah panjang, maka yang paling penting di sini adalah kita bagaimana bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari semuanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kaum muslimin daripada e, keburukan-keburukan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Islam dan kepada kaum muslimin dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga Eh, menghinakan kesyirikan dan orang-orang musyrikin dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kaum muslimin sebagai negeri yang adil, negeri yang makmur dan damai dan selamat daripada segala keburukan dan fitnah. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seluruh pemimpin kaum muslimin di negeri ini maupun negeri-negeri yang lainnya. Dan akhirnya beliau menutup ceramah beliau dengan mengucapkan وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم